ingkang dipun panjatkan tumateng Gusti Allah kangge mendoakan orang yang sudah meninggal kira-kira doa kula jenengan dugi teng alam kubur napa mboten Ya jelas dugi Main mboten percaya monggo jenengan sedorin Lah niki kan dene jenengan percaya aku ning donya tak kirim donga manawi dongane kutung jenang ora sembalik malih ning menawi aku tunjunan balik malih Rasane paham, maka ibaratnya kados niki lah kangge gambaran logika mawon secara nalar. Contoh-contoh sing contoh-contone ah, eh, <clears throat> Pak Lurah. Maaf ya Pak Lurah. <laughs> niki nang contoh mawon Pak Lurah. Amun tersinggung nih Pak Lurah. Kangge gambaran putrane Pak Lurah. Putrane Pak Lurah Sawek nyantren, saweg ngaos, saweg mondok wonten ing Jawa Timur. Kaleres kebetulan putane Pak Lurah ning Jawa Timur ketelasan sangu. Nuwun dikirimi arto. Tapi kan boten mungkin petik itu pula Pak Lurah langsung tindak ke Jawa Timur. Ngurus perjalanannya tebih. Oke Pak Lurah sampai tugas menjadi kepala desa yang Kendayakan. Maka diambil jalan tengah oleh Pak Lurah. Pak Lurah antuke transfer arto, antuke kirim arto lewat ATM. Arto nih Pak Lurah boten mungkin bakalan kesasar. Dan pasti nih Pak Lurah sagedu kita Jawa Timur syaratnya satu. Pak Lurah kagungan nomor rekening, Utangnya Pak Lurah sing teng Jawa Timur nggih kadah nomor rekening. Artinya buatan mungkin bakal kesasar asalkan nomor rekeningnya pas dan cocok. Niku gambaran sederhana secara logika kita. Sami antara kita sing tesi teng donya sami akan tiang ingkang sampun sedok teng alam kubur doa kita sakit tuki wonten ing alam barzah syaratnya satu sing tengalan dunia gadah nomor rekening sing tengalan kubur ya duwe nomor rekening lah pertini ini pertini ini nomor rekening ini ku anu pinteng. Nama rekeningnya jumlahnya 5 digit. Berapa digit, Bu? 5. 5 digit. Angkanya 2 4 4 3 4. Ulangi, Bu. 2 4 4 3 4. Niku nomor Pak. Itu nomor togel. Papamit ka namin. <laughs>